Di antaranya adalah nikmat hidayah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah melanjutkan materi yang telah lalu yaitu penjelasan arkanul iman. Penjelasan tentang rukun-rukun iman. Sampai kita kepada rukun iman yang kelima yaitu beriman dengan hari akhir rukun iman yang kelima yaitu beriman dengan hari akhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-yaumul akhir hari akhir dinamakan hari akhir karena tidak ada hari setelah itu hari akhir dinamakan hari akhir karena dia adalah hari yang terakhir Tidak ada hari setelah itu Dan beriman dengan hari akhir Ini adalah termasuk rukun Di antara rukun-rukun iman Di antara pokok Di antara pokok-pokok keimanan Allah subhanahu wa taala berfirman Di dalam Al-Quran Ya ayyuhalladzina amanu Aminu billahi wa rasulih Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitab alladhi anzala min qabl wa man وملائكته billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida yang artinya wahai orang-orang yang beriman berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada rasulnya dan kitab yang telah diturunkan kepada rasulnya itu Al-Qur'an dan berimanlah kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan barang siapa yang kufur mengingkari Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhir maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian Allah berfirman di dalam ayat yang lain laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu kalian memalingkan wajah kalian ke timur atau ke barat. Akan tetapi yang dinamakan dengan kebaikan adalah kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan juga malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan juga para nabi. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya rukun iman. Pentingnya beriman kepada hari akhir dan bahwasanya beriman dengan hari akhir ini termasuk rukun di antara rukun-rukun keimanan. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang laki-laki. Datang kepada beliau SAW, kemudian bertanya kepada beliau tentang beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah ditanya tentang apa itu iman maka beliau mengatakan al-imanu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya dan juga kepada hari akhir. Dan engkau beriman dengan qadar, takdir yang baik maupun yang buruk. Ini semua menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya beriman kepada hari akhir ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun iman yang tidak sah iman seseorang tanpa adanya iman terhadap enam perkara ini. Dan ini adalah ijma kaum muslimin. Tidak ada di antara mereka yang mengingkari adanya hari akhir. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka juga mempercayai adanya hari akhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara." Mereka orang-orang Yahudi mengatakan dan juga orang-orang Nasrani, "La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara." Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Menunjukkan bahasanya orang Yahudi dan Nasrani mereka juga memper, mempercayai mengimani adanya hari akhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt Yang dimaksud dengan beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan setiap kabar yang dikabarkan oleh Allah Swt dan juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW berupa kejadian-kejadian yang terjadi setelah meninggal sampai masuknya manusia ke dalam surga dan juga neraka. Beriman kepada hari akhir adalah kita beriman dengan setiap kabar yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya berupa kejadian-kejadian yang terjadi setelah kematian sampai masuknya manusia ke dalam surga dan juga neraka. Di sana ada fitnah kubur, ada adab kubur, ada kenikmatan kubur, ada hari kebangkitan, ada hari dikumpulkan manusia. Ada hari ditimbang. Ada hari di mana manusia melewati jembatan. Ada hari di mana manusia masuk ke dalam surga dan juga neraka. Ini semua adalah kejadian-kejadian setelah meninggalnya manusia. Ini harus kita imani. Dan termasuk hikmah dari Allah SWT. Allah SWT menjadikan waktu terjadinya hari kiamat ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah menjadikan waktu terjadinya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya ilmunya itu ada di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Allah SWT tidak menampakkan kapan terjadinya waktu hari kiamat tersebut illahu kecuali dia. Thakulat fis samawati wal ard. Sungguh berat terhadap langit dan juga bumi. La ta'tikum illa baghtah hari kiamat itu tidak akan datang kepada kalian kecuali dengan mendadak. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu terjadinya hari kiamat ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengabarkan ini kepada siapapun. Termasuk kepada makhluk yang paling dekat dengan Allah, Rasulullah SAW. Dan juga Jibril, malaikat yang paling afdal, yang paling utama Allah tidak memberitahukan kabar terjadinya hari kiamat ini kepada siapapun. Ketika malaikat Jibril di dalam hadis tadi datang kepada Rasulullah SAW, di antara pertanyaan yang diajukan adalah mata sah. Kapan terjadinya hari kiamat? Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama alam Beliau mengatakan tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Tidaklah yang ditanya itu Rasulullah SAW lebih tahu daripada yang bertanya, yaitu Jibril. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW, beliau adalah Rasul yang paling dekat dan paling utama, yang paling afdal. Demikian pula Jibril, malaikat yang paling afdal, tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'a'lami minasail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dan hari akhir ini telah dikabarkan di dalam dalil yang sahih bahwasanya hari tersebut sudah dekat dan sudah datang kepada kita ciri-cirinya. Ciri-ciri dan juga tanda-tanda datangnya hari kiamat itu sudah ada. Dan di sana ada beberapa jenis tanda-tanda terjadinya hari kiamat atau ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Di antara tanda-tanda tersebut ada tanda-tanda yang sudah terjadi. Seperti misalnya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Beliau SAW mengatakan, "Bu'itsu ana was-sa'ah kahatain." akan dibangkitkan hari kiamat dan dibangkitkan aku itu seperti dua jari ini. Dibangkitkan hari kiamat dan juga dibangkitkannya Rasulullah diutusnya Rasulullah SAW itu seperti dua jari ini. Kemudian beliau menunjukkan jari tengah dan juga jari telunjuk beliau. Dekat antara jari telunjuk dengan jari tengah beliau berdampingan. Dan ini sudah terjadi. Kemudian di antara ciri-ciri hari kiamat atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah terbelahnya bulan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Sungguh telah dekat datangnya hari kiamat wan syaqqal qamar dan juga dan juga sudah terbelah bulan. Menunjukkan bahasanya terbelahnya bulan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dan dilihat oleh banyak manusia ini adalah adalah ciri tentang dekatnya hari kiamat. Di sana ada ciri-ciri dekatnya hari kiamat yang sudah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Jibril tadi, ketika beliau ditanya tentang apa di antara ciri-ciri hari kiamat. Maka beliau mengatakan wa antara al-khufata al-aurata al-alata ri'a syai yatatawaluna fil bunyan. Di antara ciri-ciri datangnya hari kiamat adalah engkau melihat orang-orang yang tidak pakai sendal dan mereka telanjang al-alata dan mereka adalah orang-orang fakir miskin. Ri'a asyai dan mereka adalah penggembala kambing. Artinya menunjukkan tentang keadaan mereka yang fakir sebagai seorang penggembala tidak punya sendal, tidak punya pakaian. Ya tatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Artinya orang-orang yang dulunya fakir, miskin, tidak punya, susah. Kemudian tiba-tiba dia menjadi orang yang kaya. Menjadi milioner. Dan ini sudah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Banyak orang-orang yang dulunya fakir, miskin dan sekarang dia menjadi orang yang berlomba-lomba di dalam masalah bangunan. Di antara ciri-ciri hari kiamat yang sudah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi adalah keluarnya orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu saatu hatta yub'atha dajjalun kadzabun qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu, annahu Rasulullah." Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai datang orang-orang yang pendusta yang jumlahnya dekat dengan 30. Dan masing-masing dari mereka mengaku bahasa mereka adalah Rasulullah sebagai utusan Allah SWT. Ini adalah termasuk ciri-ciri hari kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi. Dan di sana ada ciri-ciri hari kiamat, datangnya hari kiamat yang belum terjadi. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, Innaha lantaku masa atau hatta tarau qablaha asra ayat. Sesungguhnya tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai kalian melihat sepuluh tanda-tanda. Di antaranya adalah keluarnya Dajjal. Kemudian di antaranya adalah terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian di antaranya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah di antara tanda-tanda hari kiamat yang belum keluar sampai sekarang dan akan keluar ketika hari kiamat benar-benar sudah sudah dekat. Apabila sudah keluar tanda-tanda hari kiamat yang kubro, yang sudah besar, yang diantaranya kita sebutkan tadi, maka nanti akan datanglah hari kiamat. Yang sifat-sifatnya telah dikabarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Langit akan digulung, bintang akan berjatuhan, matahari juga akan digulung. Allah mengatakan idza syams idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Apabila langit sudah berpecah terjadi hari kiamat dan apabila bintang-bintang sudah bercatuan dan apabila lautan sudah meluap dan apabila kuburan-kuburan sudah dibangkitkan, sudah dibongkar. Alimat senap ma qaddamat wa akharat. Maka manusia sebuah jiwa akan mengetahui apa yang sudah dia lakukan, yang sudah dia kedepankan yang dan sudah dia akhirkan. Ini adalah sebagian yang terjadi pada hari kiamat. Di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat terjadinya hari kiamat. Dan hari kiamat ini memiliki nama-nama yang banyak yang menunjukkan tentang besarnya kedudukan hari ini. Di antara nama-namanya adalah Al-Ghashiyah. Di antara nama-namanya adalah Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, At-Tammah, As-Sakhah. Banyak nama-nama yang dimiliki oleh hari kiamat. Termasuk diantaranya Yaumuddin Yaumul Hisab Yaumul Jaza Ini adalah nama-nama Hari kiamat Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Bagaimana cara Beriman dengan Al-Yaumil Akhir Dengan hari akhir ini Di antara cara beriman terhadap hari akhir Yang pertama adalah kita beriman Dengan fitnatul qabr beriman dengan fitnah kubur. Fitnah itu artinya adalah ujian. Dan yang dimaksud dengan fitnatul kubur adalah ujian bagi orang-orang yang dikuburkan, yaitu pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang meninggal dan yang akan mengajukan adalah para malaikat atau dua orang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya tentang tiga perkara. Yang pertama ditanya tentang siapa Tuhanmu. Kemudian yang kedua, siapa nabimu? Kemudian yang ketiga, apa agamamu? Tiga pertanyaan ini sudah dibocorkan kepada kita. Ditanya tentang tiga pertanyaan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Idza kubira ahadukum atau idza kubira al-mayyit atahu malakan Aswadan, li أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير ma ما كنت تقول في هذا rajul Apabila seseorang dikuburkan Maka akan datang kepadanya dua orang malaikat Yang berwarna hitam Dan berwarna biru matanya Yang satunya bernama Al-Munkar dan yang lain bernama An-Nakir. Kemudian keduanya bertanya kepada orang yang sudah meninggal ini. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Di antara pertanyaannya adalah ditanya tentang apa yang engkau katakan atau apa pendapatmu tentang laki-laki ini. Maksudnya ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara pertanyaan yang akan diajukan pada orang yang sudah dikuburkan. Dan ini dalil bahwasanya nanti akan ada fitnah kubur. Di antara dalilnya, suatu saat Rasulullah SAW pernah menguburkan sebagian sahabatnya. Setelah beliau menguburkan, beliau berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu an yus'al." beliau mengatakan, "Hendaklah kalian memohonkan ampun untuk saudara kalian." Wasallallahu tathbit dan mintalah ketetapan hati baginya. Fa innahu al-an yus'al. Karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya. Karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, menunjukkan bahwasanya di sana ada fitnah kubur, ada pertanyaan di dalam kuburan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan juga mukminah seorang muslim dan muslimah untuk beriman tentang adanya fitnah kubur. Dan juga mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan alhamdulillah pertanyaannya sudah dibocorkan kepada kita. Tinggal masing-masing dari kita mempersiapkan apa jawaban yang benar dan untuk bisa menjawab pertanyaan ini bukan hanya sekedar dihafal. Tapi yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dia mengatakan Rabbi Allah dan diamalkan, amalkan. Mengatakan bahwasanya Rabb saya, Tuhan saya adalah Allah SWT. Artinya dia tidak menyembah kepada selain Allah. Dia hanya bergantung kepada Allah SWT semata tidak menyerahkan ibadah satu pun kepada selain Allah SWT. Karena dia sudah berikrar, Rabbi Allah, Robku adalah Allah SWT. Robku bukan jin, bukan benda, bukan dukun, bukan yang lain. Tapi Robku adalah Allah SWT. Kepadanya lah aku menyerahkan ibadah. Jadi bukan hanya dari sekedar dikatakan, dihafalkan bukan. Tapi yang bisa menjawab pertanyaan adalah orang yang mengamalkannya. Demikian pula pertanyaan siapa nabimu? Bukan hanya dengan menghafal bahwasanya nabi saya adalah Muhammad, bukan. Tapi yang bisa menjawab adalah orang-orang yang mengamalkan ucapannya. Artinya kalau dia mengatakan bahwasanya nabinya adalah Muhammad, berarti dia harus melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, membenarkan kabar-kabarnya, dan juga tidak beribadah kecuali dengan syariat yang dia bawa. Ini kalau dia mengakui bahasanya Muhammad adalah rasulnya, utusan Allah yang diutus kepadanya. Demikian pula orang yang mengatakan bahasanya agamanya adalah Islam. Bukan hanya sekedar ucapan. Yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah orang yang mengamalkan. Menerapkan syariat Islam mulai dari dirinya sendiri. Dalam keluarganya, dalam muamalahnya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya. Dia terapkan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Mereka lah yang akan bisa menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh dua orang malaikat pada ketika dia dikuburkan. Kemudian diantara cara beriman kepada hari akhir yang kedua adalah beriman dengan adanya nikmat kubur dan juga azab kubur. Di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, ketika dua orang malaikat datang kepada seorang yang dikuburkan, apabila dia bisa menjawab pertanyaan maka akan diluaskan baginya kuburannya dan juga akan diberikan cahaya akan diberikan cahaya ini menunjukkan bahwasanya di sana ada nikmat kubur bahkan di situ disebutkan bahwasanya dia diperintah untuk istirahat untuk tidur sebagaimana tidurnya seorang pengantin ini menunjukkan tentang adanya nikmat kubur dan dalam hadis itu juga disebutkan tentang adab kubur orang yang tidak menjawab pertanyaan atau tidak bisa menjawab pertanyaan baik orang kafir maupun orang munafik maka akan disempitkan kuburannya dan dia akan diadab sampai datang hari kiamat ini menunjukkan bahwasanya beriman dengan adanya nikmat dan juga adab kubur ini adalah sesuatu yang wajib yang harus kita imani Allah SWT mengatakan وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Allah menceritakan tentang orang tentang Fir'aun dan juga orang-orang yang mengikutinya. Wahaqa bi ali Fir'aun su'ul adab. Dan sungguh telah menimpa kepada alu Fir'aun, kepada pengikut-pengikut Fir'aun su'ul adab, adab yang sangat jelek. Apa adabnya? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada mereka baik pagi maupun petang. Kapan itu? Di alam kubur. Kenapa? Karena setelah itu Allah mengatakan wa yauma taqumus saah. Kemudian pada hari kiamat ada filu ala fir'auna asyaddal adzab. Kemudian pada hari kiamat masukkanlah pengikut-pengikut Firaun di antaranya Firaun asyaddal azab, di dalam azab yang lebih pedih. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita, menunjukkan kepada kita tentang terjadinya azab kubur. Karena Allah mengatakan dinampakkan kepada Firaun dan juga para pengikutnya neraka baik pagi maupun petang. Kapan ini di alam kubur? Baru setelah pada hari kiamat Allah memerintahkan untuk memasukkan mereka ke dalam neraka. Ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya beriman dengan adanya azab kubur. Di dalam sebuah hadis yang sahih, di antara doa yang dibaca sebelum kita salam adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan juga azab kubur. Kita disuruh berlindung dari azab kubur. Menunjukkan bahasanya azab kubur ini adalah suatu yang ada dan diantara sebab terjadinya adab kubur adalah kemaksiatan. Secara umum, yang namanya kemaksiatan ini bisa menjadi sebab seseorang diadab di dalam kuburnya. Dan Rasulullah SAW mengabarkan beberapa maksiat atau diantara contoh maksiat yang bisa menjadi sebab terjadinya adab kubur. diantaranya adalah an-namimah, yaitu mengadu domba dan juga tidak membersihkan diri dari air kencing. Artinya tidak berusaha membersihkan diri dari air kencing. Dan juga riba. Berbohong. Ini diantara sebab-sebab khusus terjadinya adab kubur. Dan secara umum, yang namanya kemaksiatan, apabila seseorang meninggal dan tidak bertobat kepada Allah SWT, dari kemaksiatan tersebut, maka itu bisa menjadi sebab di antara sebab-sebab terjadinya azab kubur. Kemudian yang ketiga, di antara cara beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan tiupan sangkakala. Beriman dengan tiupan sangkakala. Dan tiupan ini akan terjadi dua kali. Tiupan yang pertama apabila sudah ditiup oleh malaikat Israfil maka semua makhluk akan meninggal. Semua makhluk yang bernyawa akan meninggal, kecuali makhluk yang Allah kehendaki untuk tetap hidup. Kemudian yang kedua, apabila sudah ditiup, maka yang semua yang mati tersebut akan dibangkitkan oleh Allah Swt. wa taala. Jadi tiupan sangkakala dua kali. Yang pertama adalah apabila ditiup akan meninggal semua makhluk yang hidup kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian apabila ditiup tiupan yang kedua akan dibangkitkan semuanya. Allah mengatakan wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun dan akan ditiupkan sangkakala maka akan meninggallah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya akan meninggal illa masya Allah kecuali orang yang Allah makhluk yang Allah kehendaki semuanya yang ada di langit dan di, dan di bumi semuanya akan meninggal kecuali yang Allah kehendaki thumma nufikha kemudian akan ditiup sangkakala yang kedua kalinya fa idahum qiyamun yanzurun maka tiba-tiba mereka berdiri dan menunggu yaitu menunggu apa yang akan dilakukan kepada mereka jadi tiupan sangkakala ini harus kita yakini akan terjadi. Dan berdasarkan ayat ini bahwasanya tiupan tersebut akan dilakukan dua kali. Kemudian setelah itu di antara cara beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwasanya setelah mereka dibangkitkan, setelah setelah ditiup sangkakala yang kedua, maka mereka akan dibangkitkan. Yaitu beriman dengan adanya hari kebangkitan atau dinamakan dengan al-ba'ats hari kebangkitan. Kapan ini terjadi? Setelah ditiupnya sangkakala yang kedua. Maka akan dibangkitkan. Dan maksud dibangkitkan di sini adalah dihidupkan oleh Allah Swt. Artinya Allah Allah Subhanahu menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal dan mengeluarkan mereka dari kuburan mereka. dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan roh-roh mereka kepada jasad-jasad mereka dan juga mengumpulkan tulang belulang yang sudah tersebar. Ini yang dinamakan dengan kebangkitan. Nah, ini harus kita imani. Kita imani bahwasanya nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikembalikan roh mereka ke dalam jasad dan dikeluarkan mereka dari kuburannya. Allah mengatakan, "Za'amal ladzina kafaru Allah yub'atsu qul bala wa rabbi la thumma latunabba'unna bima 'amiltum Wadhalika 'ala Allah yasir dan orang-orang kafir mereka berkeyakinan Allah yub'atsu Bahasanya mereka tidak akan dibangkitkan ini adalah keyakinan orang-orang kafir Qul bala wa rabbi. Katakanlah bahkan demi Allah la Demi Allah kalian akan dibangkitkan. Thumma Nabi amiltum. Dan sungguh kalian akan diberikan kabar tentang apa yang sudah kalian kerjakan. Wadzalika 'ala Allah yasir dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Dan yang pertama kali akan dibangkitkan dari kuburannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum manusia yang lain. Beliau mengatakan, "Fa akunu awwala man tansyaqqu anhul ard. Beliau mengatakan, jadilah aku besok kelak adalah yang pertama kali akan dibukakan bumi untuknya. Artinya beliau yang pertama kali akan dibangkitkan sebelum manusia yang lain. Dan apabila sudah dibangkitkan, maka manusia akan bersegera menuju kepada Rob mereka. Mereka akan bersegera menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan wa nufikha fis-sur fa hum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Dan akan ditiup sangkakala, maka tiba-tiba mereka yaitu manusia keluar dari kuburan mereka ila rabbihim kepada Tuhan mereka yang yansilun, bersegera menuju ke sana. Kapan? Ketika mereka sudah ditiup sangkakala yang kedua, kemudian dibangkitkan. Mereka akan menuju ke padang mahsyar, dikumpulkan. Oleh karena itu diantara cara beriman kepada hari akhir adalah beriman bahwasanya manusia akan dikumpulkan. Setelah mereka dibangkitkan oleh Allah Swt, maka mereka akan dikumpulkan semuanya dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Semuanya dikumpulkan, yang kafirnya, yang muslimnya, yang munafik, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Dan kami akan mengumpulkan mereka. Falam nughadir minhum ahada, dan kami tidak akan meninggalkan meninggalkan seorang pun dari mereka. Tidak akan ditinggalkan dan tidak ada yang akan ketinggalan. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam padang mahsyar. Dan di antara sifat pengumpulan tersebut adalah apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Innakum mahsyuruna khufatan uratan hurlan. Sesungguhnya kalian nanti akan dikumpulkan dalam keadaan khufatan. Tidak memakai alas kaki. Dikumpulkan di padang masyar tanpa memakai alas kaki. Auratan, dalam keadaan bertelanjang. Artinya tidak memakai sehelai pakaian sedikit pun. Tidak memakai pakaian sama sekali. Baik laki-laki maupun wanita. gurlan dan kalian dalam keadaan tidak dikhitan. Ini adalah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya kita akan dikumpulkan dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian, kemudian dalam keadaan tidak berkhitan. Kemudian beliau SAW mengatakan membaca sebuah ayat kama bada'na awal khalqin nu'idu. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan, maka kami akan mengembalikannya. Artinya kita dulu keluar dari perut ibu kita dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak berpakaian, dan juga dalam keadaan tidak berkhitan. Sebagaimana di awal kita demikian, maka akan dikembalikan demikian. Ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan harus kita imani. Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mendengar hadis ini, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana laki-laki melihat wanita?" Maka beliau mengatakan bahwasanya al-amru asyaddu min dalik. Keadaan saat itu rasa takut yang di manusia saat itu menghilangkan perasaannya demikian. Ya lebih besar keadaannya daripada melihat antara laki-laki dan wanita. Keadaannya sudah sangat menakutkan. Semua manusia dari awal sampai akhir. Yang jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Swt dikumpulkan di dalam satu tempat yaitu di padang mahsyar. Kemudian Allah Swt akan mendekatkan matahari di padang mahsyar tersebut. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, tudana dana syamsu yaumal qiyamati minal khalq hatta takuna minhum kami kedari mailin beliau mengatakan akan didekatkan matahari pada hari kiamat dari makhluk yaitu dari manusia sampai jaraknya hanya sekitar satu mil saja satu mil dari kita dari manusia kemudian beliau mengatakan fayakunun nas ala qadri amalihim minal araq maka jadilah manusia bercucuran keringat dan jumlah keringat yang keluar dari mereka sesuai dengan kadar amalan mereka. Ada di antara mereka man yakunu ilal ka'bain. Keluar keringatnya sampai ka'bain, sampai kedua mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatayh. Dan ada di antara mereka yang keluar keringatnya sampai dua lututnya. Dan ada di antara mereka yang keluar keringatnya sampai hak waih yaitu maksudnya adalah pinggangnya. Dan ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringat. Artinya tenggelam dengan keringatnya yang bercucuran karena matahari yang didekatkan kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kepada mulutnya. Artinya dia benar-benar tenggelam dengan keringatnya. Sesuai dengan apanya? Sesuai dengan amalan dia. Kemudian di sana ada beberapa orang, beberapa golongan manusia. Ketika manusia yang lain kepanasan dengan matahari, ada sebagian orang yang Allah berikan mereka kelebihan. Yaitu Allah berikan mereka teduhan. Sehingga mereka bisa selamat dari terik matahari. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, Sabatun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh ada tiga, ada tujuh golongan yang Allah swt akan memberikan mereka teduhan pada hari di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan dari Allah swt. Pada hari di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan dari Allah. Allah berikan kepada tujuh golongan ini teduhan sehingga mereka selamat dari terik matahari. Di antaranya adalah seorang pemimpin yang adil dan pemimpin di sini mencakup seorang pemimpin negara kekuasaan tertentu ataupun seorang pemimpin keluarga. Apabila dia adil terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, maka kita berharap dia termasuk orang yang nantinya akan diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan dari Allah. Di antaranya adalah seorang pemuda yang ketika dia muda, ketika dia tumbuh sebagai seorang pemuda, dia termasuk orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang namanya pemuda ini sukanya hura-hura. Tetapi dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan waktu mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijanjikan akan mendapatkan teduhan di mana di, di hari di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seseorang yang hatinya senantiasa bergantung dengan masjid. Dia di rumah tetapi senantiasa ingin kapan ke masjid. Di antaranya adalah orang yang yang yang bergantung hatinya ke, ke, ke dalam masjid atau dengan masjid adalah orang yang suka melaksanakan sholat berjamaah. Tentunya dia akan bergantung hatinya dengan masjid. Kapan didirikan sholat? Kapan didirikan sholat berjamaah? Ini adalah tentang Yaumul Mahsyar, yaitu hari di mana dikumpulkan manusia. Kemudian di antara iman kita terhadap hari akhir bahwasanya nanti pada hari pengumpulan manusia, Yaumul Mahsyar, para nabi akan memiliki telaga-telaga. Masing-masing nabi memiliki telaga yang akan didatangi oleh nabi tersebut dan juga umatnya. Dan Rasulullah SAW Allah berikan kelebihan memiliki telaga yang paling besar. al haut telaga dan telaga yang beliau miliki adalah telaga yang lebih besar dan paling besar di antara semua telaga dan akan didatangi oleh beliau SAW dan juga umatnya ketika manusia dalam keadaan kehausan dibangkitkan dari kuburannya kemudian didekatkan matahari kepada mereka mereka sangat butuh yang namanya air. Ada telaga-telaga itu adalah milik para nabi dan telaga Rasulullah SAW adalah yang paling besar. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya telaganya Rasulullah SAW ini airnya lebih putih daripada susu. Kalau kita melihat susu sekarang putih, maka telaga beliau itu lebih putih. Dan dinginnya lebih dingin daripada es. Dan betapa nikmatnya orang yang sedang haus kemudian dia minum air yang dingin. Maka disifati air yang ada di dalam talaganya Rasulullah SAW ini lebih dingin daripada es dan lebih manis daripada madu. Kemudian disebutkan dalam hadis yang saya juga tentang luas telaganya Rasulullah SAW. Bahwasanya lebar dan juga panjangnya ini sepanjang satu bulan perjalanan. Jadi lebarnya satu bulan perjalanan, panjangnya juga satu bulan perjalanan. Dan disebutkan bahwasanya jumlah gelas yang ada di situ itu jumlahnya seperti jumlah bintang yang ada di langit. Jumlahnya sebanyak jumlah bintang yang ada di langit, menunjukkan banyaknya gelas-gelas tersebut. Ini adalah diantara sifat-sifat telaganya Rasulullah SAW. Ini harus kita imani. Dan beliau mengatakan, Man syariba minha ma'u abadan. Barang siapa yang meminum dari telaga ini, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Jadi kalau sudah minum dari telaga tersebut, Rasulullah SAW mengabarkan tidak akan haus selama-lamanya. Tidak usah takut dengan kehausan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, menceritakan bahwasanya di sana ada umatnya yang sebagian tidak bisa meminum haud ini. Tidak bisa meminum telaganya Rasulullah SAW. Siapa mereka? Padahal mereka adalah umat Islam. Beliau mengatakan, "Ana faratu ana faratukum 'alal haud." Aku adalah yang pertama kali akan mendatangi haud. Jadi yang akan mendatangi telaganya Rasul yang pertama kali adalah beliau sendiri walayurfa'anna rijalun minkum dan akan diangkat di antara kalian beberapa laki-laki. Thumma junna duni. Tiba-tiba ketika mereka mau datang ke telagaku, tiba-tiba mereka ditarik. Diusir, ditarik. Fa'akulu ya Rabb ashabi. Maka aku berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, mereka adalah para sahabatku. Mereka adalah umatku. Kenapa mereka ditolak? Fayuqal, maka dikatakan kepada beliau, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Engkau tidak tahu apa yang perbuatan apa yang mereka lakukan setelah kamu. Ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal. Di dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, "Suhkan, suhkan liman ghayyara ba'di." biarlah jauh, biarlah jauh bagi orang yang telah merubah setelahku. Artinya adalah diantaranya ada yang mengatakan merubah agama Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Merubah ini termasuk merubah agama. Rasulullah SAW sudah memberikan syariat, cara sholat, cara berzikir, cara haji, cara umrah, Kemudian dia datang dan membuat ajaran yang baru. Membuat cara ibadah yang baru. Oleh karena itu seorang muslim dan muslimah berusaha untuk belajar agama ini dan berusaha untuk supaya ibadahnya sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, ini bukan waktu yang sebentar. Mereka menunggu di sana, dikumpulkan di sana, menunggu hari keputusan. Dan dikabarkan di dalam dalil yang sahih bahwasanya satu hari saat itu itu seperti 50 ribu tahun di hari-hari kita ini. Satu hari di sana itu seperti 50 ribu tahun. Ini bukan waktu yang pendek. Satu tahun aja lama. 100 tahun lama. 200 tahun, 1000 tahun ini bukan hanya 100 tahun, ini 50 ribu tahun. Oleh karena itu manusia saat itu ketika mereka menunggu dalam waktu yang sangat lama, akhirnya mereka berusaha untuk mencari siapa orang yang bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah swt. Dan ini yang dinamakan dengan syafaatul ulama, yaitu syafaah. Jadi manusia mereka mencari-cari, siapa kira-kira yang pantas berbicara kepada Allah supaya dipercepat hari keputusan. Akhirnya manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam meminta supaya beliau memberikan syafaat, tapi beliau menolak. Beliau mengatakan ini bukan hak saya. Kemudian beliau menyuruh manusia untuk pergi kepada Nabi Ibrahim. Beliau juga menolak. Beliau menyuruh manusia untuk pergi kepada Nabi Musa. Beliau juga menolak. Menyuruh manusia untuk pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa juga menolak. Sampai akhirnya dia mengatakan, beliau mengatakan kepada manusia supaya pergi kepada Muhammad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya manusia datang kepada Rasulullah dan mengatakan ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Isfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fihi. Manusia berkata kepada Rasulullah SAW, Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan engkau adalah nabi yang terakhir yang Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik. Berikanlah syafaat kepada kami untuk kami kepada Tuhanmu. Bicaralah kepada Allah SWT supaya Allah mempercepat terjadinya hari keputusan. Ala tara ma nahnu fi. Apakah kamu tidak melihat apa yang kami alami sekarang ini? Menunggu dalam waktu yang lama yang di tengah terik matahari dalam keadaan kehausan Ala taramanah nufi. Apakah kamu tidak melihat apa yang sedang kami alami? Maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan ana laha ana laha. Ini adalah hakku, ini adalah hakku. Artinya aku yang berhak untuk meminta syafaat kepada Allah Swt. Akhirnya beliau SAW sujud di bawah arsnya Allah Swt. Sujud yang lama. Kemudian beliau diilhamkan pujian-pujian kepada Allah Swt. Sampai akhirnya Allah SWT mengizinkan beliau. Allah mengatakan irfa ra'sak, angkatlah kepalamu. Wasal tuqta, mintalah maka engkau akan diberi. Wasfa tu syafa. Mintalah izin untuk beri syafaat maka engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Akhirnya beliau memberikan syafaat. Diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umat manusia. Dan ini yang dinamakan dengan maqaman mahmuda. Yang tersebut di dalam Al-Quran. Di mana saat itu beliau SAW dipuji oleh semua manusia. Yang kafirnya maupun yang muslimnya. Dipuji oleh semua manusia karena beliau telah diizinkan untuk memberi syafaat kepada mereka. Kemudian setelah itu adalah beriman dengan adanya hari perhitungan. Setelah kita beriman tentang Yaumul Mahsyar dan di situ ada syafaat, maka kita beriman tentang hari perhitungan yaitu yaumul hisab di mana akan dihitung dan akan dihisab semua manusia baik yang kafirnya maupun yang muslimnya adapun orang-orang yang kafir maka mereka akan dihisab dengan hisab yang sangat detail sangat cermat yang kecil-kecilnya maupun yang besar-besarnya semuanya dihisab Rasulullah SAW mengatakan, Manu kisal hisab Uddiba Barang siapa yang didebat di dalam hisabnya, maka dia akan diadab. Artinya kalau hisabnya itu keras, detail, sangat detail, maka dia pasti akan diadab. Ini siapa? Orang-orang kafir. Diadab, di, oleh Allah swt dengan hisab yang sangat keras, yang sangat detail. Adapun orang-orang mukmin maka mereka akan dihisap tetapi dengan hisap yang ringan. Allah SWT mengatakan, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Maka barang siapa yang menerima kitabnya dari tangannya, dia akan dihisap dengan hisap yang yasira, yaitu hisap yang mudah. Disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang beriman hisapnya bagaimana? Nanti akan ditunjukkan kepadanya tentang semua amalannya oleh Allah SWT. Sehingga dia bisa melihat semua dosa-dosanya. Tidak ditinggalkan oleh Allah sedikit pun. Ditanya apakah kamu dulu pernah melakukan ini? Iya. Pernah melakukan itu? Iya. Semuanya di dia lihat. Sampai akhirnya dia merasa bahasa dia akan sudah sudah sudah hancur berarti, sudah telaka saya. Kenapa? Melihat semua dosa-dosanya ditulis oleh Allah Swt. Kemudian Allah mengatakan, Sungguh aku telah menutupi dosa-dosamu ini ketika di dunia. Maka sekarang aku mengampuni dosa-dosa dosa-dosamu ini. Allah mengatakan, sungguh aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia. Maka hari ini aku mengampuninya untuk kamu. Ini yang dinamakan dengan hisaban yasira, yaitu perhitungan yang mudah. Dan pertama kali yang akan dihisap nanti adalah sholat. Dan sholat ini adalah amalan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di amalan yang pertama yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah tentang sholatnya, tentang sholat lima waktunya. Apakah dia kerjakan dengan baik rukun-rukunnya, kewajibannya, dilaksanakan salah berjamaah atau tidak. Ini yang pertama kali akan dihisab. Kalau sholatnya bagus, maka yang lainnya akan bagus. Tapi kalau sholatnya jelek, kadang sholat, kadang tidak, malas berjamaah, maka nanti amalan-amalan yang ini juga akan jelek. Dan amalan yang pertama yang dihisap, yang berkaitan antara seorang hamba dengan manusia yang lain adalah tentang dam, yaitu tentang darah. Orang yang pernah membunuh manusia yang lain tanpa hak, maka ini yang pertama kali akan dihisap. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya di sana ada beberapa orang atau sekelompok manusia yang nanti akan selamat dari hisab. Artinya tidak akan dihisap oleh Allah SWT. Yang jumlahnya ada 70 ribu orang. 70 ribu orang masuk ke dalam surga tanpa dihisap oleh Allah SWT. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mewujudkan tauhidnya kepada Allah SWT. Rasulullah SAW mengabarkan, humul ladhina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa mereka? 70 ribu orang yang tidak akan dihisap oleh Allah SWT. Mereka adalah orang-orang yang la yastarqun. Mereka tidak minta untuk dirukyah, Tidak minta untuk dirukyah. Dia sakit dan tidak meminta orang lain untuk merukyah dia. Mungkin saja dia merukyah dirinya sendiri tanpa meminta rukyah orang orang lain atau dirukyah orang lain tanpa permintaan dia. Yang jelas dia tidak minta orang lain untuk merukyah dia. Kemudian yang kedua, wala tahun dan mereka tidak meminta diobati dengan besi yang panas. Tidak meminta untuk diobati dengan dengan besi yang panas. Mungkin orang lain yang mengobati dia dengan besi yang panas tanpa permintaan dari dia. Yang jelas dia tidak meminta orang lain untuk mengobati dia dengan besi yang panas. Wala yatatayarun dan mereka tidak menganggap sial dengan burung. Artinya mengatakan atau meyakini bahasanya apabila burung terbang ke kanan berarti saya akan dapat untung. Atau kalau terbang ke kiri maka saya akan sial. Atau yang semisalnya. Melihat sesuatu di jalan, ada orang gila atau ada orang kelai, kemudian berkeyakinan bahwa hari ini saya akan sial. Maka ini termasuk tatayur. Ini dilarang di dalam agama kita. Nah mereka 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, di antara ciri-ciri mereka adalah mereka tidak la yatatayarun. Mereka tidak bertatayur. Tidak menganggap sial dengan sesuatu yang mereka lihat atau mereka dengar. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka hanya kepada Allah bertawakal. Dan di antara orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, di antara keimanan kepada hari akhir adalah meyakini bahasa nanti di sana ada kitab yang akan diberikan kepada kita. Allah mengatakan, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang yang mengambil kitabnya dari tangan kanannya dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka dia akan mengatakan, "Iqra'u kitabiyah." Bacalah kitabku ini. Dia merasa senang, merasa gembira dengan kitabnya mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Dulu saya di dunia yakin bahwasanya saya akan menemui hisab, akan menemui hari perhitungan. Sehingga dia beramal soleh, sehingga dia meninggalkan kemaksiatan. Maka dia akan mengambil kitabnya dari tangan kanannya. Dan di sana ada sebagian orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ya laitani lam uta kitabiyah dan ada dan ada pun orang yang mengambil kitabnya diberikan kitabnya dengan tangan kirinya maka dia akan mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah seandainya aku tidak diberikan kitab ini walam adrima hisabiyah dan seandainya aku tidak tahu tentang hisabku ini menunjukkan bahwa di antara iman kepada hari akhir adalah berkeyakinan bahwasanya manusia akan diberikan kitab. Ada di antara mereka yang mengambil kitab tersebut dengan tangan kanan, ada yang mengambil dengan tangan kirinya. Di antara iman kepada hari akhir adalah beriman dengan timbangan. Dan bahwasanya amal soleh kita dan amal jelek kita nanti akan ditimbang oleh Allah SWT. Dengan timbangan yang hakiki. Bukan timbangan khayalan, timbangan yang hakiki. Yang memiliki dua daun timbangan. Allah SWT mengatakan, فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang berat timbangannya, artinya berat timbangan kebaikannya dibandingkan kejelekannya. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan, menggembirakan. Dan adapun orang yang ringan timbangannya. Artinya kejelekannya lebih berat daripada kebaikannya. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka mahiyah. Tahukah kalian? Tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Yaitu neraka yang menyala-nyala. Dan timbangan di sini semuanya, baik amalan yang besar maupun amalan yang kecil, sampai amalan yang sebesar biji sawi akan didatangkan oleh Allah SWT dan akan ditimbang. Kemudian di antara beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya sirat. Sirat ini adalah jembatan yang ditaruh di atas Jahannam, di atas neraka. Dan jembatan ini adalah jalan menuju ke dalam surga. Dan semua manusia nanti akan melewati jembatan ini, semuanya. Termasuk para nabi, orang-orang soleh, orang-orang kafir, Semuanya akan melewati jembatan ini. Ada di antara mereka yang selamat sampai ke dalam surga, sampai ke seberang, dan ada di antara mereka yang terjatuh di dalam neraka. Dan yang selamat mereka juga bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang berjalan atau lewat jembatan tersebut sekejap mata. Sekejap mata dia langsung sampai ke ke seberang. Ada di antara mereka yang secepat kilat ada di antara mereka yang secepat kuda. Ada di antara mereka yang berlari. Ada di antara mereka yang berjalan. Ada di antara mereka yang merangkak. Sesuai dengan amalan mereka. Semakin baik amalannya, semakin baik imannya, maka akan semakin cepat dia berjalan di atas sirat tersebut. Ada di antara mereka yang tidak selamat, artinya terjatuh ke dalam neraka. Allah mengatakan wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya, itu mendatangi sirat. Yang demikian itu adalah ketetapan dari Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jithiya. Dan kami akan menyelamatkan siapa? Orang-orang yang bertakwa. Dan akan meninggalkan orang-orang yang zalim fiha jithiya. Ter, tersungkur ke dalam ke dalam neraka. Kemudian orang yang pertama kali akan melewati sirat jembatan ini adalah Rasulullah SAW. Boleh mengatakan, "Fa'akunu ana wa ummati awwalu man yujiz." Maka akulah dan juga umatku lah yang pertama kali akan melewati sirat ini. Jadi umat Islam ini adalah umat yang terakhir, tapi mereka yang akan pertama kali melewati sirat ini. Dan saat itu para nabi dan rasul doa mereka adalah salim salim. Ya Allah selamatkan selamatkan. Itu doa mereka para nabi dan rasul mengatakan salim salim ya Allah selamatkan selamatkan dan di pinggir atau sebelah kanan kiri dari jembatan tersebut ada kalalib kalalib ini adalah besi yang bengkok ujungnya dan ini nanti akan menyambar-nyambar akan menyambar-nyambar ada di antara mereka yang tercabik akan tetapi dia masih bisa selamat sampai ke seberang tapi tercabik sebagian tubuhnya dan ada di antara mereka yang tercabik dan jatuh ke dalam neraka. Dan disebutkan bahwasanya sifat dari sirat ini atau jembatan ini jembatan ini lebih lembut daripada rambut. Jadi jembatan yang nanti akan kita lewati bukan jembatan yang besar. Ini lebih lembut daripada rambut. Dan lebih tajam daripada pedang. Lebih tajam daripada pedang dan tidak akan bisa tetap di atas sirat ini yang akan tetap kuat di atasnya kecuali orang yang Allah kuatkan. Bayangkan jembatan yang lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan saat itu manusia menyeberang jembatan tersebut dalam keadaan gelap. Dan masing-masing akan Allah berikan cahaya. Semakin bagus imannya, semakin besar amalannya, maka akan diberikan cahaya semakin banyak. Ada di antara mereka yang hanya memiliki cahaya sebesar ujung jempolnya. Dia melewati sirat dalam keadaan pelan-pelan. Ada di antara mereka yang cahayanya kadang nyala, kadang tidak. Ketika nyala, mereka berjalan. Ketika pada maka dia berhenti. Jadi kalau kita ingin selamat menyeberangi sirat tersebut, maka kita persiapkan dari sekarang dengan menambah keimanan kita, dengan memperbaiki amal saleh kita, supaya kita bisa menyeberangi jembatan sirat tersebut dengan dengan selamat. Kemudian setelah orang-orang Islam, orang-orang mukminin bisa melewati jembatan ini, maka mereka akan dikumpulkan di sebuah tempat yang letaknya antara surga dengan neraka. Yang disebut dengan kantor. Ini posisinya antara surga dengan neraka. Dikumpulkan di sana sebelum mereka masuk surga akan diadili di antara mereka. Yaitu tentang kedoliman-kedoliman yang mungkin dilakukan di antara mereka. Sebagian orang beriman mungkin saling pernah saling membunuh di antara mereka atau saling memukul atau pernah mendolimi antara satu dengan yang lain. Mereka tidak akan masuk surga sampai diadili di antara mereka. Sebelum mereka masuk ke dalam surga sebagaimana dalam hadis yang yang sahih. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW meminta dibukakan pintu surga. Beliau datang ke depan pintu surga, kemudian meminta dibukakan. Sehingga beliau ditanya oleh penjaga surga saat itu, Man anta, siapa kamu? Beliau mengatakan Muhammad, aku adalah Muhammad. Kemudian beliau dikatakan kepada beliau, Bika umirta la aftahu li ahadin ba'da, qablak. Dengan mula aku diperintah, aku tidak membukanya untuk orang sebelummu. Hanya Rasulullah SAW, beliau yang pertama kali masuk ke dalam surga dan belilah yang minta kepada malaikat penjaga surga untuk membukakan surga. Setelah itu masuklah orang-orang beriman ke dalam surga dan yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah orang-orang fukara.